Kue tidak bahagia karena dihujat orang itu nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah dihujat wong lagi susah, wong kok dimaki-maki wong terus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, Gusti, melarat kok ora ber, di bojo wani. Tonggo rasa aku, awak Gusti, Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita. Ngerti nak melarat, kepengen oh, duit mobil, kepengen oh, ke oh, kepengen. Ya malah tersiksa. Waktu tuh wong raiso terbang kepengen mudah maras, malah tersiksa. Raiso terbang ya wes nek mati nih ngisor. Alhamdulillah Gusti raiso terbang. Tidak ada malah kelayapan pentemu di bundi. teng pon mawon pun pena. Ya semua wae. Malah kepenak kan. Ini penting. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya sampai nurut tukaran be uang, tanggamu ngerasani gue, gue nuruti syariat Allah. Alhamdulillah gusti dirasani tonggo, bisa pulau kurang. Wes penak, bujumu ngamuk, Jari nak gusti jari jantung nak buatan disupport nih marai mati gitu. Alhamdulillah nih wonten penggerak nopo jantung. Wis ngono ae. Pokoke sing seneng urip ku sing seneng. Misalnya di utang jari tiang-tiang gusti rawang ra utang ora kreatif. tapi jaga akeh lho carate. Pokoke ngono udah delok positif. Iya iya. Dewi ulama tasawuf nih, kula jeeling terang, dawe ulama. Kabeh ulama tahu sepakat. Kula apal makalah itu nafsuka mati ya yatuka farfuk biha iya iya awakmu wis kadung dadi kendaraan sowan ning pangeran farfuk biha kowe kudu mbok welasi piye piye wis dadi kendaraan nem ilallah Misalnya kulo kok sayang rai kulo, mergi rai niki sing kulo damel sujud gusti. Tangan kulo gusti, tangan niki sing pas kulo sujud tak tekan teng panggonane sujud, mergi kepen sujud teng jenengan. Dengkul kulo gusti niki sing kulo damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun. Misalnya Anda dua versi. Gusti, baru kayak kalau jima bucu, kalau gak ada turunan. Turunan kulo mesti jengben kepengen sujud jenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi buatan tiang Jogja, tiang Solo, terus nak pantas raja omong buatan. Nabi tiang Mekah. Jadi yang gerhak ya dihentikan. Ya, Nabi biasa ngetikan. Wafi buti sodako. Bahkan dalam versi anda, alat kelamin anda juga ada sodako. Sampai sahabat itu tanya, bagaimana mungkin ya ayat ti ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun? Bagaimana mungkin urusan seks dapat paha? Pahala. Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat ninggal no zino lan niat no umati Rasulillah maka dapat pahala besar. Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Bede meripat, Wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok kowe duwe irung ya mbok sujud. kok duwe cangkem gue mangan, baru kayak mangan kayak kuat sholat, baru kayak cangkem kayak iso wiridan. Semua ini sarana kita ilah maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama nafsuka mati ya tuka farfuk biha. Kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ilah subhanahu wa ta'ala. Kowe geman muni. Aku ditegur orang anak kiai, ora putune Kanjeng Nabi. Malah penak. Anak kiai tanggung jawab berat, putune Nabi tanggung jawab berat. Apa wis pirsa kowe ra bakat, malah ra dipilih, malah penak to. Yo sing malah penak kan karek hormat ambek para putune nabi hormat anak kiai kan malah enak wong hormat ya ibadah kowe dihormati nak ra kuat malah mari ujub mari som malah enak kabeh Justru kita punya kekurangan dadekno takzim yang wong liya sing sempurna. Wong Tenti yang sing nasabe sempurna kata duriyai kaji Nabi, Tenti yang sing nasabe saya, kata putu kiai. Kue diterdiri, misalnya anak bajingan, anak umrah sholat tapi sholat. Malah unik kue itu. Wong anak sholat udah di sholat. Yo ya mulio dek dekne, mulio mau nasab sing ape-ape mau, tapi unik kue. <laughs> unik kue kan yo ya penting. Pokoknya awakmu apapun yang terjadi ku sayang. Eleng-eleng makalah ulama ya. Nafsuka mati ya tuka. matiun mana kendaraan nafsuka mati ya tuka. farfuki Awak miku kendaraan em ilallah. Malah ini buat saya. Di misalnya eleng rai ini rai singkulo damel sujud. Tangan singkulo damel sujud. Singkulo damel sodako, damel kulo kerja golek nafkah sing halal. Bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kowe taksir umati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dawe Nabi tanah kahu, tanah salu, taru. fa ini mubahin bikumul umam. Kau nang nikah, nang dia anak, nak iso ya akeh, aku itu bangga nak umatku akeh. Cuma anak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh. Perkara ini zaman akhir kadang wong ra siap anake akeh. Iku ya ora karu-karuan akhir. Itu maksudnya nak iso ya akeh. Ya sing dadi kebanggaane Kanjeng Nabi. Ojo akeh terus ning dalan-dalan nih, lampu wah iku repot. Gitu. Lengi-lengi, Jadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk surga. Mulanya Dawi Umar bin Abdul Aziz kalau eling. Min mana kibi Umar bin Abdul Aziz itu dia ngetikan begini. Kalau eling makalah. Innali nafsan tawwakom. Saya ini punya nafsu yang sangat-sangat bronto. Bronto itu nak cinta, nak seneng itu kebendung Umar bin Abdul Aziz riyen ganteng deh, ganteng anak rojo. Wah, wong wedok seneng dekne wong calon putra mahkota. Bareng dekne dadi khalifah awake kurun teh. Padahal pas jabat. koi. Kena opo sampean saya kok kuru padahal jadi presiden. Innali nafsan tawwaqa karena saya punya nafsu sing sangat beruntung. Aku zaman nom sekali seneng cawe itu kudu kasil dari bujuku. Saya kau ya kepengen bus warga kudu kasil. Jadi nak rino poso nak bunyi tahajud. Kau aku inali nafsan tawa. Orang kau aku seneng duit tenanan, bareng seneng tahajud tak kau beri. Oh, itu, itu gak pria, itu gak ada selera belas. Seneng duit tenanan, seneng cawe itu tenanan, bareng seneng pangeran sholat be angok. Kewani angok ngarepe pacarmu murawani Canom nom saiki pecundang, seneng. Nah, pacaran mau melitit wapi, barang pe sholat be angok. Mestinya nak kue di nafsu sing tawako, sing bronto, harus fair. Nak bronto cawe doe kue siap-siap seperti itu, pemenang bronto bek suar. Itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Kan innali nafsan tawako. Saya ini sekali dua kesenangan kudu kasih. Aku zaman nom seneng cawe itu kudu kasih. Saya aku wis tuwa kepinginnya suarga kudu kasih. Nak rinon ku poso. Nak bengi ku tahajud buatan wani mangan ini. wedi nak ini jadi amirul mukminin rasa sukses. Mulane tenggali kitab-kitab komisil khomisil khulafa, khalifah gue sekawan. Onok khalifah dinasti tabi tabiin udah tabiin dia namun sinter Umar bin Abdul Aziz. Lan disebut apa ya khomisal Gitu dari apa ya komisal kulafa. Sampai Jadi misalnya kata sekolah, kula sebagai wong alim pengen tenan umatin Nabi gue isong ngaji. Sekali ngaji gak seneng tenan. kalau lara lara ngaji nggih mari seneng tenan. Tapi nak urusan rangaji ngaji ini kalau rada tersiksa. Ojo kok muni seneng tapi orang sithik prai. Mana kula bagi kiai-kiai yang lara prai ini rada engkar. Kok mboten ngaos nembe sakit. kalau rada engkar. Padahal pas nabi sakit salami templek ditompo mestine kalau betul sakit nampi nabi sakit kan udah di fair. Pas mulang sakit juga alasan prai. Pas disalami templek sakit lah. Nompo cara kulo rafer, fair, cara lo ya. Tapi sampean aja anut cara kulo, merusak uang akeh paham. <laughs> Cara kulo itu ya biasa wae. Nak lara cek ya kuat mulang nggih mulang. Wong mulang ora kudu teng majelis, misale teng rumah sakit sampean loro kan so ngaji mek sing ngiliki. Ndak kiye ngomong apa orang ngomong ngaji. Wong ngaji di mana saja kapan saja. Karena tadi innali nafsan tawako, saya punya nafsu sing sangat bronto. Saiki tatuku nafsi ilal jannah kata beliau. Saiki nafsuku bronto ning swarga, maka saya akan menghalalkan segala cara. Diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju nopo swarga. Lalu niku irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Carane piye? Orientasine yang pangeran. Lagi rumusnya nopo? Fadkhuli fi ibadi. yang ngerasa bener-bener mau jadi kawula nih dunia. Yang kawulo nih pangeran aja mentang-mentang juga terus ngatur-ngatur saya naik dewi, mentang-mentang wong alim naik dewi. Kudu melepuh fathuli fi ibadi. Apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah kemawulan yang pangeran. Jadi misalnya ke sholat, ya mergoti diperintah pangeran. Budak kok kakean nafsu. Misalnya kita di budak, dikongkon masak maji kamu, masak sate, terus kita kepengen, kok aku entek rong pulau sunduk, itu sopan tau orang Ora sopan. Nah, kayak budak tenan kon masak sate ya masak sing tenanan kok tuh ben mangan sing enak. Ora kok kowe pengen mangan. bodoh kowe nak kepengen mlebu warga, ya sholat sing tenanan, tapi rasa bayangno mlebu swarga. Nak wes fatfuli fi ibadin kok lagi watfuli Jangan. Ya ini wong ora kepengine langsung swarga, tapi status kehambaannya tidak ditata.